الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أبا بابا ما Allah bisa Baik. Nah. Allah Syekhul Islam Rasulullah fihi masail as-sabi'ah yang ketujuh. <clears throat> yang ketujuh bab maja'a fi dzabh li السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم Nah, perbedaan antara la'nil muayyan melaknat orang tertentu sudah jelas orangnya wala'ni ahlil ma'asi dan melaknat ahlul maksiat secara secara umum. Nah, isi di disebutkan oleh beliau apa? Tahqiq. Fayambaghi li talibil ilm <clears throat> li talib an yafhama al-farqa bain al-muayyan wa ghairihi. Nah, dari Hamad bin Nasir bin Ma'mar rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa sepantasnya seharusnya bagi talib, talibul ilmi agar memahami perbedaan antara al-muayyan wa ghairi, orang tertentu, oknum tertentu dan yang lain. Artinya yang sudah ditunjuk orang Misal kalau muayyan iblis yang alaih. Jelas lah. Nah, Abu Jahal. Kan ini orang nama orang sudah disebut gitu. Ya. Nah. <clears throat> ini kan tertentu. Dengan ahli ahli ahlil ma'asi ala sabilil umum. Dan melaknat pelaku maksiat secara secara umum. Para ulama juga mungkin membedakan di antara yang sudah mati dengan yang masih hidup. Ya. yang membahas juga tentang ini. Apakah termasuk di dalamnya melaknat orang yang masih hidup dengan cara muayyan, takin, ya? Nah, atau nah ini boleh atau tidak nah, melakukan yang demikian. Nah, Nah, di dalam banyak apa namanya di dalam mungkin telah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga ditegur oleh Allah diingatkan oleh Allah laisa laka minal amri syai'un turun surat Ali Imran itu laisa laka minal amri syai'un ketika beliau menyebut nama beberapa orang Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah Allahumma al'an fulan fulan fulan turun ayat ayat tersebut laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim au ayu'adzibu au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Turunkan Allah. Setelah itu beliau berhenti. Nah, dan ternyata orang yang disebutkan oleh beliau dalam doa itu masuk Islam dan bagus Islamnya. Nah, kemudian itu yang secara ta'innya. Ini kata para ulama tidak boleh. Bahkan yang sudah meninggal pun yang sudah meninggal pun tidak perlu karena dia sudah qad afdal ila maqaddam sudah sampai kepada apa yang dia perbuat sudah dapatkan bagian sudah dapatkan bagian seperti dalam riwayat ketika apa sebagian di zaman Rasulullah mungkin ada yang apa melaknat Abu Jahal dalam keadaan Ikrimah bin Abi Jahal sudah masuk Islam merasa kan anaknya dilaknat apa orang ayahnya dilaknat dalam karena memang jelas bahkan disebutkan dalam apa ya, Fir'aun hadil ummah kan gitu sementara Ikrimah sudah masuk masuk Islam yang diingatkan oleh Rasulullah jangan melaknat orang yang sudah mati karena itu bikin susah yang masih hidup kalaupun dia kafir kalau sudah dia sudah selesai dapatkan jatah dia nah, apalagi kalau dia masih hidup walaupun dia kafir tidak bisa kita mengkafirkan Siapa misalnya? Nah, Presiden Amerika sekarang. tidak bisa kita melaknat. tidak bisa kita melaknat dia. Walaupun kita tahu jahatnya dan gimana terhadap kaum Islam dan kaum muslimin. Nah, tapi melaknat secara umum, laknatullahi alal kafirin boleh. Farid ya kan? Nah, laknatullah anallahu alal Yahud wan Nasara jelas ada laknat terhadap orang yang mencuri. Seperti ayat dalam hadis kemarin, la'anallahu man la'ana walidayh. Secara secara secara umum, laknat Allah untuk orang yang makan riba, transaksi dengan riba, pencatat, saksi yang minta dicatat, apalagi ya yang mendiktekan. Itu kena semua Ya. Nah. <clears throat> Homer 10 itu kalau tidak keliru disebutkan yang minta diambilkan, yang minta dituangkan, yang menuangkan, yang mengambilkan, yang memerahkan dari anggur untuk dibuat homer itu juga terkena. Penjual, pembeli, yang minum. Nah, itu terkena makna. Itu secara secara umum. Itu boleh. Tapi tidak boleh secara ta'yin. Nah, di bawah disebutkan oleh beliau, nah, <clears throat> fanukaffiru mandara di Islam. Kita kafirkan orang yang tidak beragama dengan agama Islam. Selain Islam kafir. Jumlatan. Wala nahkum ala muayyan binna. Tapi kita tidak menyatakan kamu pasti masuk neraka ya kamu pasti masuk neraka nah, itu tidak boh, tidak boleh bukan urusan urusan kita tapi kita katakan selain muslim kafir selain muslim kafir nah, non muslim itu kafir ingkar sudah mau dipanggil artinya nah lepas dari dari itu tidak boleh ya tidak boleh nah baik <clears throat> jadi bukan sebutkan wanal anu zalimina jumlatan kita melaknat orang-orang yang zalim secara secara umum. Secara global. Kita melaknat orang-orang zalim. Falaknatullah yang Allah zalimin ada. Tapi tidak bisa kita tahu. Nah, misalnya ada pemerintahan yang zalim, ada orang yang zalim, laknat Allah. Tidak boleh, tidak boleh. Walau khusus muayyanan bilana. Tidak boleh kita khususkan orang tertentu dengan laknat. Kama kan warada fil hadis min la'ni sarif wa syaribul khamr wa nal'anu man la'anahu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa nakhusu syakhsan bi la'nat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis laknat untuk tukang para pencuri. Orang yang mencuri ya, gara-gara ngambil telur itu kena laknat. Nah, syaribul khamr minum khamr yang minta ya, ya dibelikan, yang membeli, yang menjual, yang menuangkan, yang minta dituangkan, yang nulangi untuk diminumkan ke mulut orang yang minta itu juga kena semua. Kita melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah secara secara umum. Yang minta yang apa bikin tato, yang minta dibuatkan tato, apalagi yang minta diratakan giginya atau dijarangkan giginya yang minta dipotongkan alisnya yang memotong alis yang nyambung rambut yang minta disambung rambutnya itu juga di dilaknat <clears throat> oleh Rasulullah itu secara umum ada perempuan muslimah misalnya ataupun nasara yang mengatakan seperti itu enggak ya, boleh kita apa muslimah yang melakukannya misalnya kalau nasara orang kafir sudah ya ada muslimah yang melakukan seperti itu tidak bisa kita katakan la anakillah atau orang yang laki-laki anakallah Tidak boleh. Tidak boleh. Sebutkan ancaman. Perbuatan seperti ini dilaknat oleh Rasulullah. Dia terima, tobat, nyesal, walhamdulillah. Itu yang kita harap. Qala bayyana dalika anna Rasulullah SAW la'ana syaribah khamri jumlatan wa lamma jallada rajulan qad syariba khamra qala rajulun minal qaum bukan minal kaul, minal kaum, Ganti min. Nah. Qala rajulun minal kaum. Ada salah seorang sahabat melaknat. Ya, ketika ada Rasulullah SAW melaknat seorang peminum khamar, udah berkali-kali. Dia lagi cambuk, dia lagi dicambuk lagi, ketangkap lagi, ketahuan lagi, nggak nggak pakai tajasus itu nggak dicari-cari tapi emang orang lihat ini mulutnya bau bau tua bau arak bau alkohol ya kedapatan dicambuk lagi sampai beberapa kali kemudian ketika dicambuk yang keempat atau berapa kali itu ada salah seorang di antara sahabat berkata Allahumma anhu salah mayuk tabihi ilan Nabi SAW ya Allah laknatlah dia alangkah seringnya dia dibawa ke hadapan Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, La tal'anuh. Jangan kamu laknat dia. ma'alim ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Hmm. Jangan laknat dia. Demi Allah, aku tidak tahu di, tentang dia kecuali dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kok bisa ya? Manusia. Manusia. Manusia. Manusia itu sangat-sangat lemah. Islam. Ya, rentan untuk jatuh ke dalam sahabat. Ini sahabat. Kok bisa seperti itu? Nah. Kalau dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan terima untuk dicambuk. Tidak akan mau minta di, dibersihkan oleh Rasulullah. Orang jatuh nah, benar ya. Dia sembunyi, mungkin lari, atau melakukan sesuatu supaya tidak ketahuan. Tapi karena ada cinta pada Allah dan Rasulnya, taat dia, ya. Karena kelemahan manusia jatuh dalam dosa, ya apa boleh buat? Ketangkap, cambuk. Dan cambukan itu sebagai apa? Tathir. Nah, ini kafah, kafarah. Nah, dia dibersihkan dari nah, asar dari dosa yang dia lakukan. Baik. <clears throat> Saminah yang ke-8. Hadhil qissatul azimah wa hiya qissatul dzubab. Kisah yang agung, cerita tentang dzubab, tentang lalat. Syahidnya di situ bukan kecil bendanya, tapi bentuk perbuatan-perbuatan itu. Mungkin lebih kecil lagi dengan apa? Semut misalnya, sama saja. Sama sa sama saja Walaupun dia menyembelih semut untuk cakil ya, biar masuk ke sekarang bang ambang mana yang ada cakil yang banyak ya. Dia sembelih masuk untuk bisa masuk di situ itu walaupun itu cuma semut atau nyamuk. Bukan kecil besarnya tetapi perbuatan ini perbuatan. Atasnya kaum hudah kalanar bisa berbeda dzalika dzubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarhin. Ini nukta. Perlu catatan kata para ulama. Kaunuhu dia masuk neraka disebabkan oleh lalat tersebut yang lam yaqsidhu. Tidak dia inginkan, bukan karena keinginannya, bukan karena nah, dari nah, itu kan menurut beliau. Balfaalahu min syarrihim. Bahkan dia melakukannya untuk melepaskan diri dari kejelekan mereka, kejahatan mereka. Kalau ini yang benar seperti itu, dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena mereka kan nggak tahu yang di yang apa namanya penjaga berhala itu nggak tahu apa niatnya dalam hati nggak tahu niat itu di dalam di dalam hati. Nah, ini menunjukkan bahwa memang itu memang diniatkannya. Sebab kita tahu dalam ayat ya, "Man kafara illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Orang yang kafir kecuali orang yang dipaksa yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram kepada keimanan. Itu yang selamat. Artinya apa? Dalam pelajaran kita apa usul juga dan kalian faidah yang lain juga orang yang terpaksa untuk melakukan perkara kafir, ucapan-ucapan kekufuran, ya, perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan itu tidak bisa difonis difonis kafir. Ada mawani, mawaniknya. Salah satu mawaniknya itu adalah mukrah. Dia dipaksa. Kalau memang niatnya tahallusan min syarrihim takhallusan min syarrihim nah itu dia selamat kenapa dia dalam keadaan terpaksa terpaksa nah ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih di antaranya ya al Utsaimin nah ini dengan nanti apa namanya dengan yang ke-10 Nah, dengan yang ke-10 itu juga termasuk hal-hal yang jadi nukah catatan yang artinya um, mungkin imam sabukul kalam atau mungkin beliau apa namanya uh, nah ya namanya istilahnya para ulama likulli alimin zallah likulli jaudin kabwah setiap yang namanya dermawan itu pasti ada keterlanjur atau kekeliruannya setiap alim itu pasti ada ketergelincirannya <clears throat> Iman seperti itu. Nah ini disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, ini masalah laisat musallamah. Kata Syekh Muhammad soal yang saya ingin. Masalah yang ke sembilan ini, ke sembilan ini, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Fa inna qaulahum qarrib walau dubaban yaqtadi annahu fi'lahu qasidat takarrub. Karib walau dubaban, karib walau dubaban kata mereka mengingatkan orang yang ingin masuk yang ini yang disebutkan dalam dia masuk neraka, yaqtabi annahu fa'alahu qasidan at-tafarruq. Menunjukkan apa? Bahwa dia melakukan sembelihan, menyembelih kurban, menyembelih lalat itu memang qasidan at-tafarruq. Paham ya? Nah, lihat hadisnya. Hadis itu Rasulullah menyatakan mereka mengatakan apa? Qarrib walau dubaban. Lalu dia melakukannya. Itu menunjukkan apa? Dia melakukan penyembelihan lalat itu qasidan at-taqarrub. Qasidan at-taqarrub sengaja untuk bertaqarrub. Amma law fa'alahu takhallusan min sharhim fa innahu la yukaffar atau la kalau dia memang melakukan itu karena takhalusan minhum atau min syarhim, dia tidak akan kafir. Apa alasannya? Ilatnya apa? Muk mukra. Ilatnya apa? Mukra. Atau penghalang untuk dia dikatakan kafir. Tidak, tidak kafir. Kalau memang dia melakukan takhalusan, itu dia tidak kah? tidak kafir. Dalil kita itu tadi surat Al-An'am. Ya, An-Nahl. Surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat berapa itu? Ayat 106. Ayat 106. Jadi memang dia melakukan itu dan at-taqarrub. Makanya dikatakan para ulama ini perlu perhatian. Nah. <clears throat> Baik. Paham ya? Nah. Ini Yang kesembilan ini laisat musallamah, tidak bisa diterima. Nah, dalilnya itu tadi. Ya, kalau dia melakukannya memang tahallusan, kita punya dalil surat Al-Nahl ayat 106 itu. Dia salah selamat. Tapi karena memang dia melakukannya adalah fasih dan takarub maka dia diberitakan oleh Rasulullah dahala dakhalan nar. Al-Asyirah yang ke-10. <clears throat> Ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin pemahaman tentang nilai besarnya kadar kesyirikan di dalam hati seorang mukmin. Ya, dia orang mukmin itu betul-betul tanggap dan peka dan sangat waspada dengan yang namanya syirik. Bahkan yang sangat kecil sekalipun. Bahkan yang sangat kecil sekalipun. Mereka lebih mengkhawatirkan itu. Kalau dia betul-betul mukmin, yang besar syirik akbar itu sudah mudah untuk diwaspadai mudah untuk di maksudnya Dia tidak akan berdoa kepada selain Allah. Jelas kan? Bisa kan? Tidak akan menyembelih untuk selain Allah. Tidak akan bernazar untuk selain Allah. Tidak akan sujud untuk selain Allah. Tidak mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Mudah kan? Mudah. Tapi yang kecil. Kalau dia betul-betul mukmin maka yang kecil pun dia akan waspadai. Dan itu yang paling, bahkan justru itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke yang kecil. Hati-hati, kita kelilipan kenapa? Karena debu yang yang kecil jatuh karena kerikil yang kecil. Nah, bukan karena nah, <clears throat> hati-hati. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatl wa lam walam wa lam 'ala talabihim. Nah, bagaimana seorang mukmin itu sabar meskipun dia dibunuh ya karena tidak mencocoki tidak menyetujui permintaan permintaan mereka ma'akaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir padahal mereka tidak meminta kecuali amalan amalan zahir nah Nah, padahal yang mereka minta itu adalah amalan-amalan bahir. Artinya kan yang terlihat gitu. Yang terlihat. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al apakah misalnya seorang insan itu dia boleh bersabar kalau dipaksa untuk melakukan kekafiran. Wayuktal lalu dibunuh. Artinya dia bertahan untuk tidak mengikuti ancaman walaupun dibu dibunuh atau dia secara zahir dia secara zahir mengikuti permintaan orang-orang yang menawan dia orang-orang yang memaksa memaksa dia ini dirinci oleh beliau salah satu mungkin diantaranya yang penting juga yang perlu juga diingat kalau dia kedudukannya sebagai imam yang yutsaba yang dipilih itu sabar walaupun dibunuh ada dalilnya ada mereka contohnya Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan beliau Imam Yuttaba di saat ulama-ulama sekali berbiau seangkatan beliau imam mereka diam atau mereka melakukan sesuatu yang untuk menunjukkan apa namanya tidak saraha menyatakan Al-Quran itu kalamullah. Tidak berani terang-terangan. Sementara Imam Ahmad saraha menyatakan Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Ya. dan dia terima semuanya. Disiksa. Bahkan diancam semua dibunuh. Diusir, di penjara. Ditanggung oleh beliau. Itu diantara disebutkan sebagian ulama. Kalau dia seorang imam. Keadaannya yutaba diikuti yang layak yang pantas itu yang memang ya apa namanya boleh dia seyogianya seperti itu dia bertahan sabar untuk nah tidak men, nah, walaupun dia kondisinya itu terpaksa termasuk juga di sini hal-hal yang mungkin apa namanya yang lawannya kalau itu kan ancaman terkait dengan terkait misalnya apa dengan masalah hmm, pemberian hadiah itu juga kalau anak keliru juga Syekh Muhammad misalnya saya atau Syekh Sa'di mengingatkan supaya mereka yang termasuk orang-orang yang matbu hati-hati dalam masalah masalah ini. Qala al yang ke-11 Yang ke-11 annalladzi an nar muslimun. Nah, bahwa yang masuk neraka itu muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul an nar fi dzubab. Tidak perlu pakai fi dzubab. Karena orang kafir itu di neraka tempatnya. Nah, ini seperti yang ke atas yang ke-7. Orang kafir itu di neraka. Boleh kita katakan fulan, kamu pasti di neraka. Tidak, boh, tidak boleh. Tidak boleh. Datang-datang bilang, Trump, kamu itu pasti di neraka. Tidak boleh. Tapi kita katakan orang kafir itu di neraka. Mau oh, apa? Yang non-muslim itu di neraka. Tapi nggak bisa kita bilangkan ya. Kita entah. Yang motel itu, yang, yang Cinanya, yang... <coughs> Baik. Asalnya ta'asyara yang ketiga yang ke-12 fihi syahid lil hadis sahih al jannah أقرب إلى min من شراك نعله nar مثل ذلك شاهد dalam kisah ini bagian kejadian ini ada syahid bagi hadis yang sahih surga itu lebih dekat kepada kamu kepada salah seorang dari kamu dibandingkan tali sandalnya neraka juga demikian. Artinya ini kata Syekh Muhammad Alaihi Wasallam, tarhid wa tarhid, mengingatkan kita betapa mudah dekatnya surga dan neraka itu pada sese seseorang. Jadi yang kita sering sebutkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW setiap kali di majelis Rasulullah mendapatkan yang seperti ini betul-betul seakan-akan surga dan neraka itu di hadapan di hadapan mereka sehingga mereka seperti betul-betul nah tunduk nah sedih, khawatir, nah, cemas dengan keadaan keadaan dirinya. Asalisata asyarah yang ke-13 ma'rifatu anna amal al-qalbi wal maqsudul a'zam hatta inda abadatil asam as awsan nah, atau abadatil asnam. Baik. Mengenal bahwa amalan hati itu merupakan maksudul a'zam, sampai di sisi bahkan di kalangan apa para penyembah para penyembah berhala. Nah, nah ini kata para ulama antara yang ke-13 dengan yang ke-9 itu syibhut tanaqub. Seperti bertentang bertentangan. Nah, di sini beliau mengalihkan apa? Apa namanya? Mengalih hukum ya, itu kepada amalan amalan hati. Pada halaman yang kesembilan, amalan apa? Zahir kan? Zahir. Apa buktinya zahir? Alladzi lam sidhu. Ya. Kaunuhu dakhalan nar bisa bagi dzalika dzubab alladzi lam yaksid bal fa'alahu takhallusan. Fa'alahu takhallusan kan terlihat. Satu sisi itu. Nah, sementara di alamat yang ke-13 itu di, diterangkan oleh beliau itu dijadikan apa? dasar nar. Hukumnya itu masalah masalah hati. Nah, kalau yang di atas kalau yang di atas mestinya apa? Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Berarti apa? Batinnya kan selamat mestinya. Batinnya kan selamat. Tidak seperti itu keyakinannya. Nah. Makanya dibantah oleh para ulama yang lain seperti saya min. Kalau memang dia zahirnya takhallusan minhum, hatinya selamat, dia tidak akan masuk neraka. Buktinya apa? Dalilnya ayat 106 surat An-Nahl itu. Dalilnya surat An-Nahl ayat 106 itu. Nah. Nah. Maafum ya. Baik, yang nah, ini bab yang ke Majah Dabah. Baik, kita teruskan bab ke-10. Itu rincian rincian istilahnya kesimpulan dari pelajaran yang bisa diambil dalam bab ke-9 bab darah akidab lewairillah hukumnya. Jadi sekecil walaupun yang apa namanya, walau sekecil apapun nilainya, tapi jika diserahkan kepada selain Allah, maka itu berbahaya, jatuh kepada syirikan. Karena menyembelih itu untuk Allah diperintahkan oleh Allah dan itu bernilai ibadah. Ini dalil dalilnya. Qala Syekh rahimahullah bab la yudbah lillahi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh disembelih untuk Allah karena Allah. Apapun berarti kan? Tidak boleh disembelih apapun karena Allah untuk Allah di tempat yang di situ pernah yudbah fihi li ghairillah tidak boleh disembelih sesuatu karena Allah di tempat yang di situ pernah disembelih sesuatu untuk selain selain Allah. Baik. Kalau yang di bab yang lalu itu perbuatannya. Jelas ya, itu perbuatannya. Sekarang perbuatannya karena Allah. Tapi tempat dia melakukan itu pernah di situ apa? Nah, disembelih untuk sesuatu, sesuatu selain selain Allah. Kalau di parang tritis gimana? Parang tritis ada kan tempat itu? Buat sesajen itu? Nah, di situ disembelih karena Allah, enggak boleh. Qala wa qaulullah ta'ala la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan kamu berdiri di sana selama-lamanya. Di mana? Yang namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Masjid Dirar itu yang isinya Dirar. Masjid Dirar dirar artinya bisa berdekatan dengan masjid yang enam kaum muslimin. Tujuannya apa? Ada yang disebutkan dalam ayat waladina takhadu masjidan diraran wa kufran. Yang kedua, wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman Allah wa rasulah. Menjadi tempat pengintai, mata-mata memberi dukungan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini empat hal yang dinamakan di situ kriteria masjid masjid dirar dirar merugikan membahayakan masjid yang sudah ada jika kaum muslimin dan niatnya menyala karena didorong oleh kekafiran kemudian apa safrikan bainal mukminin dan irsat nah Wallah alam, apakah kalau menjadi sebagian syarat ini bila terpenuhi pada sebagian masjid sudah cukup dikatakan masjid diror atau tidak? Nah. Nah. <clears throat> ya. Nah, ini yang jadi sering menjadi masalah Baik. Qala Syekh rahimahullah. Jadi ada empatnya ini masjid yang di fihi dhamir itu kembali kepada masjid yang disebut masjid dirar. Diterangkan oleh Syekh Muhammad tujuan dari membuat masjid tersebut masjid dirar itu mudaratu masjid Kuba membahayakan atau merugikan memudaratkan masjid Kuba sehingga dinamakan masjid dirar كفرا بالله لأنه يقرر يقرر فيه فيه الكفر ditekaskan di situ ke kekafiran kepada Allah. Kemudian tafrik untuk memecah belah kaum mukminin. Tafrikan bainan mukminin. Yang keempat irsad sebagai mata-mata, tempat mengintai bantuan jadi pos penjagaan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya. Jadi bahan apa namanya tempat posko mereka untuk mereka mengintai keadaan kaum kaum muslimin. Nah, nah. <clears throat> Allah menyebutkan di dalam ayat ini la taqum fihi abadan. Jangan kau berdiri di, di dalamnya selama-lamanya. Nah, selama-lamanya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan beliau merintahkan untuk di dihancurkan. Nah, baik. Intinya diterangkan oleh beliau rahimahullah ketika masjid Dirar itu termasuk hal-hal yang dijadikan tempat lil ma'asi seperti dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin maka Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat atau masuk ke dalam ke dalamnya disimpulkan oleh beliau rahimahullah ini menunjukkan bahwa tempat yang di situ Allah didurhakai ini kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Salim menyebutkan tempat yang Allah didurhakai di tempat itu Allah yuqamah fihi. Tidak boleh orang itu diam bisa di sana. Itu masjid loh. Fahadal masjid muttafadun salah lakinnahu mahal maksiat. Masjid dirar itu tempat salat. Tapi karena dia menjadi tempat kemaksiatan maka tidak boleh salat di dalam di dalamnya. Nah, termasuk nah, dikiaskan oleh para ulama tempat-tempat yang memang di situ Allah banyak didurhakai, kamu jangan berada di sana juga. Nah, kiaskan sendiri. Ya, kiaskan sendiri. Atau artinya cari sendiri itu banyak di sekitar kita. Nah, sampai tiga orang sahabat keluar dari negeri Kufah ketika tahu sahabat Rasulullah yang lain seperti mungkin Dun Nurain, Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab atau siapa itu dicaci maki di sana. Akhirnya mereka keluar kami nah, keluar dari negeri itu. Baik. Nah, ini dalam dalam ayat. Di ya maka di, dengan apa namanya judul bab maka tempat yang di situ Allah didurhakai dengan apa? Orang menyembelih sesuatu untuk selain Allah, maka kita tidak boleh pula datang ke tempat itu dengan melakukan hal yang sama walaupun itu untuk Allah, menyembelih juga. maafkan ya? Qala an Sabit bin Dhahab radhiyallahu anhu, qala nadara rajulun an yanhara ibilan buana, Ada salah seorang sahabat bernazar untuk menyembelih unta di sebuah tempat yang bernama Buah Buana. Nadar itu sendiri hukum asalnya kata para ulama ada yang mengharamkan, ada yang menyatakan makruh. Beliau di dalam apa namanya? Juga di dalam syarahnya beliau kaul Mufid juga dalam Usul Sanata menyebutkan bahwa Rasulullah melarang. Tapi kalau sudah orang itu masuk dalam nadar, wajib untuk ditepati. Man nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang nazar untuk taat kepada Allah, taatilah. Man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah jangan lakukan. Kenapa diharamkan? Kata mereka, jadi eh, kata Rasulullah, "Innama yustakhraju minal bakhil, la apa? Eh, la ya'ti bi khairin." Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraj minal bakhil. Itu hanya di, di apa namanya? dengan cara itu ya dikeluarkan sesuatu dari orang yang bakti imma amalan imma harta artinya apa kalau orang yang seperti ini nazar nazar itu ada yang dua ada dua ya nazar yang sifatnya yang bermakna ibadah secara umum nazar kalau bermakna ibadah secara umum artinya orang yang sudah sampai dia pada tingkatan dia apa masuk kepada satu ibadah tertentu dia wajib untuk melaksanakannya secara sempurna rukun-rukunnya, wajibnya, syaratnya, mukamilatnya. Itu dari sisi bahwa nazar sebagai ibadah secara umum. Nah, nazar yang bermakna kedua, nazar yang mukayyad. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah sekian-sekian untuk ini mukayyad. Kalau saya berhasil, saya akan puasa tiga hari. Berarti kalau dia nggak berhasil, kan nggak keluar amalan ini tadi. Iya kan? Berarti nunggu dia berhasil. Itu makanya disebutkan oleh Rasulullah la yati yusair innama yastakhraju minal bakhil. Orang yang bakhil. Orang bakhil itu kan menahan ya. Nah, menahan. Dia nggak nggak keluar kalau nggak di. Nah, Nah, innama Tapi kalau sudah dia nazar kan, harus dia penuhi. Dan itu termasuk ujian dari Allah untuk orang yang menyempurnakan menepati nah, nazar. Nah. Nah. Qala Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, faqala hal kana fiha? Apakah dahulu di buanah itu fiha watanun min autanil jahiliyah yu'bad? Pernahkah dahulu di sana ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalulah para sahabat mengatakan tidak. Qalah kata Rasulullah lagi. Fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah dahulu pernah di sana itu ada hari Id dari ayat mereka? Dari perayaan-perayaan Id mereka. Idnya orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah itu apa ya? Nah, namun lupa ini pernah pernah sampaikan juga di sini lah ya Allah. Hmm, artinya tidak murni apa sama seperti kita lah. Hmm, perayaan-perayaan yang ritual hmm, ada ibadahnya Insya Allah nanti kita cari lagi. Ini menjawab pertanyaan beliau seperti itu. Apakah pernah di sana perayaan hari raya Id, hari raya hari raya orang jahiliyah? Qalu tidak juga. Faqala Rasulullah SAW, Aufi binadrika. Sempurnakan, tepati, nadar, nadarmu. Fa'innahu la wafa'a fi ma'asyatillah. Karena tidak boleh, tidak ada wafa. Tidak ada pe, nah, yang pemenuhan, artinya tidak perlu ditepati. Nazar yang dalam maksiat, rangka ini maksiat kepada kepada Allah. Walafimala fi liku ibnu Adam dan tidak boleh dipenuhi nazar dalam hal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. Yang dia, tidak dia mampu. Nah, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Ini bab tersebut. Ya, bab la yuzbah ini sekarang tempat tempatnya. Kalau yang yang yang tadi itu perbuatan perbuatannya jelas terlarang. Nah sekarang perbuatan yang yang ini bab yang ini menyembelihnya karena Allah, tapi tempatnya. Dulu pernah di situ apa? Ya. Ada perayaan Id Jahiliyah misalnya. Atau ada di situ pernah disembelih ya, sesuatu selain untuk selain selain Allah. Nah, ini banyak kaitannya termasuk yang kejadian kita artinya keadaan kita sekarang ini juga nah ter, terkait artinya nah ada hal-hal yang perlu kita cermati yang harus kita hindari. Nah, yang kalau Rasulullah SAW aja masjid yang seperti itu tujuannya itu dihindari, dijauhi. Nah, kita terlalu banyak di sekitar kita yang, nah, bukan masjid, tapi kita kok senang eh, betah di lama-lama di sana. Ini bukan melarang ikhwana yang jualan di pasar ya. Nah, ya, terlalu masalah. wasallam. Nah, bukan itu ya. Nah, tapi di apa namanya? Nah, kondisi-kondisi yang dialami gitu seperti itu tuh juga artinya nah ketika yang datang ke sana dengan dikroyir dengan apa namanya nah tetap apa ya, tunduk untuk para Allah ingat para Allah itu juga sebuah mangkabah sebuah keutamaan mana mereka di tempat-tempat yang penuh dengan kelalaian ingat pada Allah itu luar biasa luar biasa nah Ya mudah-mudahan artinya kalau dahulu orang masuk ke pasar dengan akhlak masjid. Artinya dia masuk ke pasar itu dengan masya Allah hasil dari masjid itu dia bawa ke pasar tawadu, nah jujur dan semuanya lah. Ya. Kalau sekarang orang masuk masjid dengan akhlak pasar, itu harus dihindar, dihindari. Baik, Allah alam. Soal itu dulu, insya Allah pematannya syarah dari Syekh Muhammad dari Syekh Saadi belum kita baca. Tapi ada beberapa hal yang akan Anda tambahkan insyaallah nanti terkait dengan nah, ya, <clears throat> seperti yang tadi disebutkan termasuk dalam id ya. Nah, idnya orang jahiliyah itu seperti apa? Nah, nah wallahu taala